قال يوجد عندنا بعض الأخوة يحذر من أخينا أبي حازم من هذا المركز بحجة أن في هذا المركز ما يسمى بتربية النساء فما نصيحتك هذا السؤال صغير ويحتاج إلى إجابة كبيرة فنقول دعونا الله سبحانه وتعالى أولا يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيجب على الدعاة من الله عز وجل أن يربطوا أنفسهم بعلمائهم وأسيرا في مثل هذه النوازل التي يلحق من ورائها التبديع والتشفيق والهجر الله عز وجل يقول سؤال الذكر إن كنتم لا تعلمون الأمر الذي يليه ينبغي لنا أن نسير على سير السلف الصالح في دعوتنا المباركة الأمر الذي يليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك يضعف الإيمان وتغيير المنكر له مراتب وله شروط لا يغير من هو أنكر منه ورأي هو مثله ولكن يغير بما يخفف المنكر أو يزيل المنكر الأمر الذي يليه أن هذه الدعوة دعوة قائمة على العلم فينبغي لنا أن نعمل بالعلم الأمر الذي يليه أن من التبس عليه شيء يعلم ولا يهجر ولا يحذر منه إلا إذا ارتكب ما يستدعي ذلك الأمر الذي يليه ينبغي لنا أن نحرص على الأخوة الإيمانية فلا نفرط في دعوتنا ولا نفرط في أخوتنا فإن الاجتماع قوة والتفرق ضعف الأمر الذي يليه على فرض أن الأخ قد يرتكب شيئا ليس كل من القاعدة عند أهل العلم ليس كل من وقع في مكفر كافر وليس كل من وقع في بدعة مبتدع هذه قاعدة فلا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة ورفع الشبهة مستمر هذا هذا Pertanyaan berikutnya Tidak ada di sisi kita sebagian ikhwah Yang mentahdir dari saudara kita Abi Hazim dan dari markis ini dengan hujah bahwasanya markis ini ada padanya yang disebut dengan tarbiyatun nisa. Maka apa nasihatmu? Jazakallahu khaira. Asyhadullah taala mengatakan bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tulisannya kecil tapi jawabannya butuh jawaban yang besar. Kan dikatakan pertama kali dengan manusia Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal dengan ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih ila ردوه wa ila ulil amri minhum منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم Apabila telah datang kepada mereka suatu perkara dari perkara-perkara kaum muslimin mereka luasannya. Seandainya saja mereka mengembalikan kepada Rasul dan mengembalikan kepada ulil amr, yakni para ulama, tentunya mereka akan mengetahui siapa-siapa yang bisa mengambil istimbat pada perkara tersebut. Maka yang wajib bagi para da'i ilallah untuk merekatkan hubungan mereka dengan para ulama-ulama mereka Terlebih lagi dalam permasalahan yang muncul seperti ini. Jangan sampai seseorang menersunkan diri dalam permasalahan membuat ahlan saudaranya, pasti menghukum saudaranya fasik atau bahkan menghajarnya tanpa bimbingan dari mereka. atau tapi hendaknya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir yakni para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Perkara berikutnya, hendaknya kita berjalan di atas jalan para salah kita yang saleh dalam dakwah kita yang mubarakah ini. Perkara berikutnya, apabila seseorang melihat kemungkaran, hendaknya mengingkari. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam iman siapa saja yang melihat di antara kalian satu kemungkaran maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya namun apabila dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya dan apabila tidak mampu juga maka ubahlah dengan hatinya dan ini adalah lemah lemahnya iman namun dalam mengingkari satu kemungkaran di sana ada tingkatan-tingkatan dan di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jangan sampai seseorang mencari suatu kemungkaran, malah timbul kemungkaran yang lebih besar atau muncul kemungkaran yang sama. Akan tetapi seandainya mencari suatu kemungkaran ya sehingga kemungkaran tersebut berkurang atau menghilangkan secara total. Perkara berikutnya bahwasanya dakwah ini sudah di atas ilm, Maka hendaknya kita beramal dengan ilm yang kita miliki. Siapa saja yang rancu pada dirinya suatu perkara maka hendaknya diajari tidak langsung kemudian dihajar kecuali apabila seseorang telah terjatuh pada suatu perkara yang membutuhkan hal yang demikian tersebut dan perkara berikutnya yaitu hendaknya kita semua memiliki semangat untuk menjaga ukhuwah menjaga persaudaraan kita persaudaraan di atas iman persaudaraan di atas manhaj ini Jangan kita berpecah belah di dalam dakwah. Karena persatuan di atas al-haq itu merupakan kekuatan dan berpecah belah adalah kelemahan. Dan taruhlah saudara kita ini jatuh pada suatu perkara yang menyelisihi syariat akan tetapi dalam kaidah yang masyhur laisa kullu man waqa'a fi mukaffir kafir walaysa kullu man waqa'a fi bid'atin mubtadi'ah tidaklah setiap orang yang terjatuh dalam perkara yang mengkafirkan kemudian langsung dia dikafirkan atau langsung dia dihukum sebagai kafir. Tidak pula setiap orang yang melakukan suatu kebitahan kemudian langsung dihukumi sebagai mubtadi. Akan tapi mesti dalam masalah ini ditegakkan hujjah dan diterangkan mana yang hak sampai hilang subhan-subhan yang ada. هذه المسألة التي أدت إلى الخلاف بين الأخوة كان ينبغي لها ألا تصل إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه في التحذير والتنذير والهجر والذي نعتقد أنه فيهم جميعا أنهم على سنة خير مع أننا من حيث إنشاء معهد النساء لا نوافق ونرى أن تركه هو الواجب إلا إذا وجد مع المرأة محرم من زوج أو أخ أو أب أو نحو ذلك إلا أننا في نفس الوقت لا نرى أن هذا الأمر يؤدي إلى الوضيعة البدعة أو حتى استحقاق الهجر لا سيما والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم وأما بقاؤها في بيت زوجها أو في قريتها أو في مدينتها بدون محرم معها من الفتنة بل محظورة فيه لازم أن ينشأ مركز وتجتمع فيه النساء من هنا ومن هنا هذا فيه ثقل أولا على الشيخ والمدرس الأمر الثاني فيه كثرة مشاكل بين النساء الأمر الثالث فيه توسع في باب الدعوة لم يكن على عهد السلف وهم أحرص الناس عن الخير وفيه أمور نحو ذلك ولم يكن القصد الإجابة الآن لكن الذي نلخصه أننا ندعو إخواننا إلى عدم هجر أخينا بحازم ولا إلى هجر مركبه فينبغي لهم أن يتزاورون ويتناصحون ويتناصرون ويتآزرون وهو أخونا من قبل ومن بعد كما أنهم إخواننا من قبل ومن بعد الأمر الثاني أن مركز التربية النسائية بالنسبة لنا وكما هو أيضا قول شيخنا يحيى يعني أنه مدعاة للفتنة لكن مع ذلك لا نرى أنه يوصل إلى البدعة لا سيما وهو سليم من التحزب وغير ذلك ولا ينبغي التوسع في باب الهجر هذا هو الملخص الذي ينبغي أن نسير عليه فبما أن الأمر قد وقع وأصبحت النساء بكثرة فينبغي أن يعالج هذا الأمر ومعالجته بأمور الأمر الأول أن من صححت عقيدتها وعلم الشيء من دينها أن ترجع كما رجع ما ذكر في الحديث ترجع إلى أهلها وتعلم ما يسر الله عز وجل وفي ذلك البركة الأمر الثاني أن من أرادت التزوج أن يأتي محرمها معها لرعايتها والإشراف عليها الأمر الثالث أن من لم يكن لها محرم من أبيها أن يسعى لها وليها في زوج صالح يجتمعون جميعا في هذا المركز ويستمرون في الطلب نسأل الله لكم العون نسأل الله لكم السداد نسأل الله لكم التوفيق وعندكم دعوة قوية وطيبة لكن الحق أحق أن يقال وأحق أن ينصح به وأحق أن يوجه به ولو كنا نعتقد أن في هذا المركز مثلا ما يستوجب الهجر لا يزلنا لكن نحن نرى أنه ما زال من إخواننا السلفيين الطيبين وكذلك من ربما بينه وبينه شيء من أخواننا وننصحهم بترك الهجر لأن هجرهم لا لم يوافقوا عليه لا من عالم ولا من شيخ كما أنه هو لم يوافق على هذا المركز النسوي لا من عالم ولا من شيخ فإذا كلنا يجب علينا أن نعود إلى علمائنا ويحتكم إلى الكتاب والسنة ويمشي عليه لا يمشي فقط على ما في رؤوسنا أهل مكة أدرى بشعوبنا والعالم أعلم منك بشعبك وبنفسك وبدعوتك أو نحن أعلم به من غيرنا هذا لا صحيح العلماء يعرفون الدعاء ويعرفون المراكز ويعرفون متى يستوجب الهجر أو التبديع أو التفسيق أو نحو ذلك وليس عندهم محالة في دين الله بارك الله لكم وفيكم وصلى الله لكم التوفيق والسلام إلى هنا وإن كان من جلل لسان فمني والله ورسوله منه بريئان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian beliau hafizahullah taala meneruskan jawabannya bahwasanya permasalahan ini yang mengakibatkan adanya khilaf di kalangan ikhwah yang seharusnya jangan sampai terjadi yang demikian itu yang berupa tahdir pembid'ahan penghukuman sebagai ahlul bidah kemudian pula hajar dan sungguh mereka ini masih tetap di atas sunnah dan di atas kebaikan bersamaan dengan keyakinan kami tentang permasalahan pendirian tarbiyatun nisa kami tidaklah menyetujui yang demikian tersebut dan kami memahamkan bahwasanya meninggalkan yang demikian itu merupakan perkara yang wajib kecuali apabila bersama dengan para wanita tersebut mahram namun sekali lagi perkara tersebut tidaklah sampai kepada pembitahan sehingga pantas untuk dihajar terlebih lagi yang datang pelarangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang safar biduni mahram. Ini yang datang pelarangannya yaitu tentang permasalahan safar tanpa mahram. Adapun seorang wanita tinggal di rumahnya atau di rumah suaminya atau di desanya tanpa mahram, maka yang demikian itu tidaklah mengapa yakni seorang mukim tanpa mahram berbeda dengan seorang safar tanpa mahram dari si hukum. Kemudian Ketahuilah bahwasanya metode yang demikian itu yaitu berkumpulnya para wanita di suatu tempat itu perkara yang berat karena banyaknya permasalahan-permasalahan di kalangan para wanita dan hendaknya kita jangan terlalu memperluas diri dalam permasalahan dakwah ini sehingga seseorang menjeburkan diri pada perkara-perkara yang tidak ada salahnya pada perkara tersebut. Dan sungguhnya ya kami tidaklah memaksudkan untuk pertemuan kali ini menjawabnya secara terperinci, tapi inilah jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan tersebut. Kemudian kami menyeru kepada semua ikhwah untuk tidak menghajar kepada saudara kita Abi Hazim hendaknya kalian semua saling menjaga ukhuwah saling tolong menolong saling membantu membantu di dalam dakwah beliau adalah saudara kita sejak dulu dan sekarang kemudian tentang hukum sekali lagi sebagai kesimpulannya tentang permasalahan tarbiyatun nisa tersebut maka pendapat kami sebagaimana pula pendapat Syekhuna Yahya Hadidahullah Ta'ala bahwasanya perkara tersebut adalah mada'alil fitnah suatu perkara yang akan memanggil terjadinya fitnah menimbulkan fitnah akan tetapi tidaklah sampai kepada kebidahan sehingga pantas untuk dihajar dan hendaknya kita semua jangan sampai terlalu memperluas diri dalam permasalahan hajar Kemudian apabila perkara tersebut telah terjadi dan wanita yang ada pun sudah banyak, maka di sana ada beberapa jalan yang hendaknya ditempuh sebagai jalan keluar. Yaitu yang pertama, apabila para wanita tersebut sudah sahih akidahnya, sudah mengetahui akidah yang benar, hendaknya dia kembali kepada keluarganya dan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa-apa yang dia pelajari. Perkara yang kedua, siapa saja yang ingin masih terus untuk menimba ilmu, maka hendaknya bersama dengan dia mahramnya yang mengurus dia dan mengurus keperluan-keperluannya. Sebagaimana perkara-perkara yang diwajibkan adalah seorang mahram. Kemudian perkara yang ketiga bagi wanita yang tidak memiliki mahram atau yang tidak ada mahram bersama dengannya hendaknya walinya berusaha untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang saleh kemudian dia baru bisa meneruskan dalam usaha dia untuk menuntut ilmu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada antum semua tauhid memberikan kelurusan dalam bersikap dan memberikan pertolongannya dalam permasalahan ini. Sungguhnya ya, saya katakan ini dikarenakan al al ahaqqu an yuqal. Perkataan yang hak itu lebih berhak untuk dikatakan. Namun sekali lagi dalam masalah ini ya kesimpulannya bahwasanya perkara tersebut tidaklah termasuk dalam perkara yang kemudian pantas seseorang menghajar saudaranya. Kemudian kami menasihati mereka-mereka yang melakukan hal tersebut untuk meninggalkan hasur tadi. Karena hal ini tidaklah ada seorang alim pun dan seorang syekh pun yang menyetujuinya. Demikian pula sebaliknya tentang perkara tersebut yaitu pembuatan dengan metode tarbiyah tunisa tidak pula ada dari alim dan syekh yang kemudian mendukung yang demikian tadi. Akan tetapi wajib bagi kita untuk berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya hendaknya kita berusaha untuk menanyakan kepada para ulama, meminta bimbingan mereka. Jangan sampai seseorang kemudian beralasan bahwasanya ahlul Makkah a'lamu bi syi'abiha. Penduduk Mekah itu lebih tahu tentang keadaan jalan-jalan di negerinya Bahkan seorang alim itu lebih tahu tentang dakwahmu, lebih tahu tentang keadaan para doa.